Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu siapa kemarin? Antum? Ayo tafadhal. ذات يوم لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتهج البيت ان استطاع ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت Olah, olah, olah waktu bina alami salam wujudku. Olah pak bini alil iman. Olah al iman. Olah. Antuk bina billahi wa malaikat ini wa waktu wa kutubihi wa lirikul akhir. Antuk bina alil kota bina alil kota ni khairi wa syarihi. Olah sata kata. Olah pak bini alil isan. Olah. Antakudallaha ka'annaka barahu wa illam takun barahu wa innahu ya rafa. Qala fa'bini 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Qala fa'bini an amaratiha. قال أن تلد الأمر ربتها وأن ربات العراة العالة لأعشاء يتطاولون بالبنيان ثم انطلق وقال بنت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Naam barakallahu fikum ahsanta barakallahu fikum wa hafizakumullah. Insyaallah taala besok antum besok antum siapkan besok nanti ya besok besok depan. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Antum siapkan baik-baik, dimutkinkan, dilancarkan. Nah, barakallahu fiikum, Kemudian nanti dibaca dengan suara yang lantang dan tidak terlalu kelas, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, setelah menyebutkan bahwasanya jangan sampai kita seperti kelompok-kelompok sesat dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah dan orang-orang yang berjalan seperti perjalanan mereka. Yang mereka apa? Yajhaduna asma Allah wa sifatih. Mereka menolak dan menentang sifat-sifat Allah taala dan nama-namanya. Jadi penolakan, penentangan terhadap nama-nama Allah dan sifatnya, perhatikan baik-baik ya, terbagi menjadi dua penentangan yang dikenal dengan apa? Ta'tilun kulli, penentangan yang dikenal dengan ta'tilun juz'i. Jadi mentaktil, mentaktil maksudnya menentang, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah taala itu ada dua. Ta'tilun kulli sama ta'tilun juz'i. Menolak seluruhnya, nama dan sifat gak ada. Ada juga yang menolak cuma sebagian. Nama ada, sifat gak ada. Paham belum? Ana ulangi sekali lagi bahwasannya peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala, kelompok-kelompok sesat tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ta'tilun kulli. Ta'tilun kulli itu maksudnya adalah mentaktil, menafikan seluruh nama dan sifat. Paham ya? Nafyu al-asma wa sifat, meniadakan seluruh nama dan sifat. Allah taala itu ada enggak? Ada, tapi enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Nah, ini adalah Jahmiyah. Paham ya? Yang melakukan taktil kulli adalah apa? Jahmiyah. Nah, Jahmiyah sudah kita lewati, sekedar mengulangi biar semuanya faham dan mutqin. Jahmiyah nisbah kepada siapa? Sofwan bin Jahm. Jahm bin Sofwan. Eh? Al-Jahm bin Sofwan. Nah, Al-Jahm bin Sofwan mengambil ilmu dari Ayo eh, Al-Ja'ad bin Dirham al jaad bin Dirham. al jaad bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil ilmunya dari Ewa Talut ibn Ukhti Labid Ewa Al-Asam Labid Al-Asam ya Nah, barakallahu fikum disempurnakan ya al-Yahudi. Jadi, nah barakallahu fikum Aban bin Sam'an atau Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya ujung-ujungnya dari orang Yahud. Taulud ibn Ukhti Labid ibn Asam al-Yahudi. Mahfum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum. Labid ibn al-Asam atau Labid al-Asam? Labid ibn al-Asam ya. Al-Yahudi na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an itu silsilah pengambilan ilmu pemikiran Jahmiyah Adapun kelompok Jahmiyah nisbahnya kepada al Jaham bin Sofwan karena dia menyebarkan. Dia yang menyebarkan pemikiran tersebut. Kemudian kedua kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu melakukan taktil juz'i. Oh ya, yang taktil kuli tadi Jahmiyah. Nah, Jahmiyah sudah sebutkan para ulama tidak masuk dalam 72 golongan. Jahmiyah. Para ulama mengatakan tidak masuk dalam 72 golongan. Berarti apa? Hah? Kufar. Paham ya? Jahmiyah. Lah kok kufar kenapa? Lah ujung-ujungnya meniadakan Allah taala gitu loh. Katanya Allah taala itu ada. Ada tapi enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Padahal ada itu sendiri adalah sifat. Karena kalau kalau sesuatu kok enggak punya sifat ada, berarti bukan Berarti bukan Berarti bukan apa? Bukan sesuatu. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik sesuatu itu kalau nggak punya sifat yang inti yaitu ada berarti bukan bukan sesuatu itu benar itu ya karena sesuatu mesti punya sifat inti yaitu ada oleh karena itu mereka terjatuh dalam tanakut yaitu menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada benar ini nah menyerupakan sesuatu yang tidak ada lebih parah lagi menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang ada ada yang ada aja sudah parah apalagi kalau menyerupakan sesuatu yang tidak ada tambah parah lagi. Itu jaminya. Kalau Mu'tazilah tadi terjatuh dalam taktil apa tadi? Juz'i. Mu'tazilah mengatakan Allah taala punya nama tapi enggak punya sifat. Wah, ini juga ngeri ini. Bergaya dia. Eh, Mu'tazilah bergaya apa? Seakan-akan Naam barakallahu fikum menetapkan tapi menetapkan nama tok gitu loh. Allah taala itu sami' bila sam', basir bila basar, alim bila ilm, hayyun bila hayah. Allah Taala itu zat yang maha hidup tapi nggak punya kehidupan. Katanya gitu. Allah Taala itu zat yang maha mendengar tapi nggak punya pendengaran. Allah Taala itu zat yang maha melihat tapi nggak punya penglihatan. Sekarang kalau antum saja ya manusia seperti kita ini dibilang sama orang, "Ya akhi, sini antum." Antum itu sebenarnya hidup tapi nggak punya kehidupan. Marah nggak kira-kira? Marah ini manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita semuanya. Jangan sampai keliru ya. Jadi orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala punya nama, tapi meniadakan sifatnya. Jadi Allah taala itu zat yang maha hidup tapi enggak punya kehidupan. Paham ya? Itu keliru ya. Bahkan yang benar bagaimana? Setiap nama itu terambil di dalamnya apa? Sifat. Itu kaidah penting ya. Apa kaidahnya kemarin? Kulusmin minhu minha na'am kullu ismin yu'khad minhu sifatun wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun itu kok ada penting itu ya setiap nama yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti diambil padanya apa sifat namun tidak setiap sifat perhatikan baik-baik namun tidak setiap sifat diambil padanya apa nama karena penetapan nama adalah tauqifiyah dibangun di atas Al-Qur'an dan as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa datanglah oknum yang ketiga, bergaya sok dia, yaitu orang-orang Asy'ariyah. Kalian Jahmiyah keliru. Mu'tazilah keliru. Yang benar itu kita-kita ini katanya. Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat, tapi cuman tujuh. Nah ini. Pasti keliru. Asy'ariyah bergaya dia. Nah, kalian Jahmiyah keliru. Lah kenapa keliru? Masa Allah Taala enggak punya nama enggak punya sifat katanya. Kemudian dia nantang juga, Mu'tazilah kamu juga keliru. Gimana ini punya nama kok nggak punya sifat? Katanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, kalau kami menetapkan bahwasanya Allah taala punya nama dan punya sifat, tapi hanya tujuh. Masih keliru nggak itu? Keliru. Bahkan ahli sunnah wal jamaah yang benar nanti. Allah taala punya nama dan punya sifat tidak diketahui oleh kita dengan jumlah tertentu. Paham ya? Kita semuanya tidak mengetahuinya. Paham ya? Nah, tujuh itu apa? Disebutkan dalam pantun atau puisi yang sudah antum hafal semuanya. Kalau yang sudah hafal, yang belum hafal nanti menghafal. Nah, barakallahu fikum, sudah pernah hafal belum? Sudah pernah. Ulangi. eh, Ewa, tujuh. Hayun, alimun, qadirun. Wal kalamu lahu iradatun. Kadzakas sam'u wal basaru. Tujuh. Bisa ulangi antum? Ayo ulangi bismillah. Ayo na'am, bismillah. Na'am, antum bismillah. Antum, ayo. Ayo. Ayo sebentar. Naam ya, bismillah. Antum bismillah. Naam, antum sudah pernah juga dulu kan? Ayo eh, bismillah, belum. Eh, belum Mas. Antum sudah hafal? Ayo eh, bismillah. Karena kesamu wal basaru. Paham ya? Tujuh itu kata mereka, itu pun kalau kita telusuri, perhatikan baik-baik, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat itu dengan apa? Dalil. Tapi mereka asyairah bergaya tadi, sok bergaya tadi, hanya tujuh tadi itu pun menetapkan dengan apa? Akal. Kalau tetap dengan akal diambil. Nah, walaupun enggak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau enggak sesuai dengan akal walaupun ada dalam Al-Qur'an was Sunnah enggak diambil. Kami ya hati ya itu Asy'ariyah. Nah, yang mereka menisbahkan kepada na barakallahu fikum aliman Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Nah, walaupun beliau sudah tobat tapi pengikut-pengikutnya itu yang tidak mau tobat. Allahul musta'an. Jadi sudah kita lewati taktil terbagi menjadi dua, taktilun kulli sama taktilun juz'i. Penolakan secara keseluruhan nama dan sifat gak ada itu adalah taktilnya Jahmiyah. Nah, taktilnya Jahmiyah yang disebutkan para ulama Naam barakallahu fikum haula laisu. Mereka adalah bukan orang-orang yang apa? masuk dalam 72 golongan. Jadi umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, ya enggak? Yang satu selamat di surgaan itu. Nah, 72 itu aja mereka enggak masuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi eh, barakallahu fikum habibakumullah. Haula laisu na'am barakallahu fikum min min minasnaini wa sab'ina firqah. Nah, mereka bukan termasuk apa? Bukan termasuk salah satu daripada 672 golongan atau kelompok tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwan din azza wa jazakumullah. Kemudian taktil yang juz'i yang penolakannya cuma sebagian saja yaitu taktilnya orang-orang Mu'tazilah tadi. Allah Ta'ala punya nama tapi enggak punya sifat. Ini juga keliru. Kemudian yang kedua Asy'ariyah tadi yang kelihatannya bergaya sok, tetapi ternyata juga keliru yang menetapkan dengan akal tadi. Nah, Allah taala punya nama dan sifat tapi cuma tujuh. Cuma berapa? Tujuh. Itu Asy'ariyah ya. Nah, kita lihat berikutnya. Yajhaduna asma Allah wa sifatih. Mereka adalah orang-orang yang menentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faminhum man yajhadul asma wa sifat di antara mereka ada yang menolak nama-nama dan sifat-sifat siapa ini? Jahmiyah. Wa minhum man yuqirru bil asma' wa yunkiru sifat. Di antara mereka ada yang menetapkan nama-nama dan mengingkari sifat. Siapa ini? Mu'tazilah. Wa minhum man yunkiru ba'd sifat. Sebagian mereka mengingkari sebagian sifat, tapi menetapkan juga nama-nama. Cuma sebagian ditolak. Cuma tujuh saja. Siapa tadi? Asy'ariyah. Hati-hati ya. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan Allah Ta'ala punya nama dan punya sifat Nah, dengan bilangan-bilangan yang kita tidak mengetahuinya. Maksudnya kita tidak bisa menghitungnya. Tidak diketahui hitungannya berapa. Adapun hadis yang sering antum dengar, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah taala memiliki 99 nama, man ahsaha dakhulal jannah. Barang siapa yang berdoa dengannya, maka dijamin masuk surga. Itu maksudnya apa? Bukan pembatasan. Ingat-ingat ya. Bukan apa? Bukan pembatasan tapi menunjukkan keutamaan 99 nama tersebut. Mafhum? Wa illa di sana masih ada nama-nama yang lain. Seperti antum ketika mengatakan, "Ya akhi, aku sudah siapkan uang 70 ribu untuk sodako. Apakah maknanya dia nggak punya uang yang lain? Punya, cuman yang 70 ribu ini disiapkan untuk sedekah. Dia pasti punya di kantongnya. Masih punya di rumahnya. Paham ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika nam disebutkan bahwasanya memiliki 99 nama, nam itu bukan berarti enggak punya nama yang lain. Namun 99 nama tersebut memiliki keutamaan. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang berdoa dengannya, eh, barang siapa yang beribadah dengannya, maka dia masuk surga. Dijamin masuk surga. Perhatikan baik-baik ya. Jadi nama-nama Allah Taala terbatas enggak? Ah. Nama-nama Allah Ta'ala terbatas enggak? Enggak ada batasannya, perhatikan. Enggak ada batasannya. Nah, 99 nama itu menunjukkan batasan atau bukan? Bukan. Menunjukkan keutamaan. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Allah Ta'ala punya nama yang sangat banyak sekali. Dan juga sifat yang banyak sekali. Ada batasannya enggak? Enggak ada batasannya. Perhatikan ya yang enggak tercatat catat. Kalau sakit istirahat sana. Nah, barakallahu fikum jangan dipaksakan. Yang jelas kalau enggak tahu dicatat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Perhatikan baik-baik. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah untuk mengetahui 99 nama tersebut marajik yang paling dekatnya kalau antum mau lihat yang sering disebutkan atau sering dipelajari. Nah, dan diajarkan oleh para tidak adalah dalam al quaidul Musla itu ya. Di dalam Al-Qawaidul Musnad Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimatullah alaih kalau tidak salah itu telah menukilkan di situ bahkan lebih daripada 99. Paham ya? Nah, hanya saja 99 tersebut yang memiliki keutamaan dengan nas dan dalil dari itu. Mahum? Jadi 99 nama tersebut na'am barakallahu fikum bukan pembatasan. Bukan apa? Bukan pembatasan. Ikhwani fillah azza wa Wal kullu sawaun. Mereka semuanya sama. Ha? semuanya sama seharusnya itu. La budda minal iman bi asma'illah wa sifatih. Harus mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ingat-ingat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya tidak terbatas dengan hitungan-hitungan tertentu yang diketahui oleh kita. Makanya kita mengimani secara global. Yang kita ketahui kita imani secara terperinci. Yang kita tidak mengetahui kita imani secara global. Mahum. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi Allah taala na'am memiliki nama 99 nama tersebut. Pembatasan bukan? Pembatasan bukan? Pembatasan bukan? Bukan. Bukan pembatasan. Paham ya? Bukan pembatasan na'am barakallahu fikum tapi apa? Tapi itu hanya penyebutan mengenai keutamaan 99 nama tersebut. Antum sakit? Hmm? Sehat? Ayo, tulis, catat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Itu cara berdoanya yang jelas antum menyebut salah satu di antara 99 juga bisa. Paham ya? Meyakini bahwa 99 tersebut juga sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan surat dohirnya Paham ya? Dengan menyebutnya juga bisa, tapi tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sufinya membatasi dengan asmaul husna yang mereka paparkan itu. Nah, karena terkadang asmaul husna yang mereka paparkan itu yang jumlah 99 yang terkadang di tembok itu, itu ada yang bukan namanya sebenarnya. Nah, seperti kidam bako atau yang semisalnya itu ya. Itu nggak ada dalilnya. Nah, itu juga tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Nah, barakallahu view karena istinbatnya beda-beda. Bang ya? Istinbatnya beda-beda dan itu ada tulisan Asmaul Husna itu balik Al-Qur'an Al-Qur'an Indonesia. Dan Al-Qur'an yang lain selain Indonesia yang semisal dengan Indonesia. Al-Qur'an Saudi enggak ada. Kalau ada tunjukkan Al-Qur'an Saudi. Enggak ada. Al-Qur'an Saudi enggak ada. Doa khatam Al-Qur'an aja enggak ada Al-Qur'an Saudi. Baliknya itu. Allahumma arhamni bil itu ya. Nah, barakallahu view Wallah alam ya, yang tentang Saudi ya. Nah, wallah alam setawana enggak ada ya. Nah, doa khatam Al-Qur'an kalau ada ya wal alam ya, sebagian cetakan enggak ada memang enggak ada. Nah, tapi untuk masalah Asmaul Husna jelas enggak ada. nam ya? Untuk Asmaul Husna jelas enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Karena nah barakallahu fikum enggak ada doa-doa khusus setelah khatam Al-Qur'an itu enggak ada. Alhamdulillah sudah cukup. Enggak perlu teriak-teriak di masjid Allahumma arhamni bil Qur'an. Atau yang semisalnya, paham ya? Enggak perlu. Nah barakallahu fikum karena memang negara Saudi Arabia hingga saat ini secara globalnya negara tauhid paling anti dengan kesyirikan dan bid'ah. Paham ya? Jadi dalam Al-Qur'an Al-Qur'an cetakan Madinah, Saudi itu antum perhatikan baik-baik, antum buka enggak ada Asmaul Husna. Balik terakhir pun enggak ada doa Al Quran. Cetakan Indonesia banyak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu, nah untuk masalah Asmaul Husna, nama-nama Allah Taala yang indah banyak sekali. Banyak sekali ya. Antum mau berdoa dengan tapi disebutkan para ulama kalau berdoa itu yang terbaik adalah menyebut Eh, sesuai dengan apa yang diminta. Paham ya? Misalkan minta rezeki berarti ya rozak urzuk nih, Ya rozak urzuk nih, tepat. Ya rozak urzuk nih, Ya Ghaffar ighfirli. tepatnya itu? Seperti itu. Walaupun boleh juga ya rozak ighfirli, boleh. Karena rozak juga Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya urzuk nih boleh enggak? Boleh, cuman enggak sesuai gitu ya. Paham ya? Itu kalau tidak salah juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qawaidul Muslah. Nah, semakna dan itu bahwasanya yang bagusnya dan indahnya kalau kita meminta kepada Allah taala, na barakallahu fikum, eh, sebut nama-nama yang sesuai dengan permintaan kita. Mahfum salah ya? Na barakallahu fikum seperti ya mujib ya mujibad du'a fastajib doa ini. Eh, nah, seperti itu barakallahu fikum. Ikhwani fi din azbani wasakumullah kita lihat sini. Karena ja'a an ghairi wahid min salaf sebagaimana telah datang lebih dari satu orang dari kalangan salaf. Kita lihat baik-baik. Wa madhhabus salafi annahum yasifunallaha bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi taknyifin wala tamsilin perhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah kata sebagian para salaf dan ini pendapat ahlus sunnah wal jamaah wa madhabus salaf dan pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah jalannya keyakinannya ahlus sunnah wal jamaah annahum yasifunallaha bima wasafa bihi nafsah bahwasanya mereka ahlus sunnah mensifati Allah taala dengan apa-apa yang Allah taala sifati dirinya dengannya ya jadi ahlus sunnah mensifati Allah subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang memang Allah taala mensifati dirinya paham atau ahlus sunnah wal jamaah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan catatannya min ghairi tahrif tanpa mengubah makna. Jadi mengubah makna enggak boleh. Allah taala turun ya turun. Bukan dikatakan yang turun itu malaikatnya, yang turun itu utusannya, yang turun itu makhluknya. Enggak. Ya benar-benar Allah taala turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Mahfum ya? Naam. Wala ta'til tanpa menolak maknanya. Jadi ta'til menolak makna, makna yang sesuai dengan dalil kalau dia tolak itu tidak. Paham ya? Imma menta'til secara keseluruhan tadi, imma menta'til secara na barakallahu fikum hafizakumullah sebagian. Paham ya? Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-mufawwidhah. Al-mufawwidhah secara tidak langsung juga mentaktil mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi mentaktil apa? Masalah makna. Ya Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Allah alam katanya. Paham ya? Allah Taala turun enggak? Turun. Apa mana turun? Allah alam. Itu langsung gitu. Paham ya? Itu mufawwidhah hati-hati. Walaupun mereka mengatasnamakan sebagian mereka ini ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah keyakinannya tidak seperti itu. Al mufawwidhah itu na barakallahu fikum memiliki keyakinan yang batil, yaitu yang menyerahkan namanya eh, menyerahkan makna langsung kepada Allah taala. Padahal ahlu sunnah tidak. Sunnah menetapkan namanya, ada sifatnya, ada maknanya, bagaimananya wallahu a'lam. Bedakan ya Sunnah dengan mereka ya. Jadi kalau Sunnah yang diserahkan kepada Allah taala apanya? Kaifiyahnya. Contohnya, Allah taala Allah taala turun enggak? Turun. Apa mana turun? Makna turun adalah turun yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Beda enggak itu? Itu Sunnah. Mufawidah mengatakan Allah taala turun Cuman maknanya apa Allah alam. Jadi seakan-akan meniadakan makna-makna itu loh. Jadi Al-Qur'an itu seakan enggak ada faedahnya, enggak ada maknanya. Paham ya Allah taala punya tangan. Makna tangan apa Allah alam katanya. Nah, kalau Ahlus Sunnah enggak. Allah taala punya tangan atau tidak? Punya tangan. Maknanya apa? Maknanya tangan yang hakiki yang ada wujudnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada lafaz yang layak ini yang lihat ya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda dengan tangan makhluk itu loh. Apa maksudnya ya? Beda nggak berarti Mufawidah al Sunnah? Beda. Bedanya kalau al Sunnah yang diserahkan kepada Allah Taala apa kaifiyahnya. Ingatkan ya kaifiyahnya. Tapi kalau Mufawidah yang diserahkan kepada Allah Taala apanya tadi? Hah? Apanya? Oh, enggak, anak enggak ngomong sifatnya gitu. Perhatikan baik-baik. apa jadi Maknanya. Paham ya? Mufawidah itu barakallahu fikum yang diserahkan kepada Allah Taala itu maknanya. Seakan-akan enggak ada maknanya gitu loh. Paham ya? Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Apa makna tangan? Wallahu a'lam. Itu mufawwidah. Ahlus sunnah mengatakan bagaimana? Allah Taala punya tangan enggak? Apa itu makna tangan? Wallahu wallahu Nah itu mufawwidah. <laughs> itu mufawwidah itu. Apa makna tangan? Naam, tangan yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wallah alam itu al-sunnah. Al-sunnah ya ingat-ingat ya bedanya al-sunnah dan qafidhah hati-hati ya. Jangan sampai dicampur baur ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azdan wa zakumullah. Di sini kita lihat kemudian wa min ghairi takyifin tanpa membagaimanakan, tanpa mengkaifiyahkan, menggambarkan. Allah taala turunnya dari atas arsnya turun ke langit dunia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini enggak boleh. Kenapa nggak boleh menggambarkan barakallahu fikum sudah kami lewati, sudah kita lewati, antum sudah mendengar juga kalau tidak salah bahwasanya pikiran-pikiran manusia, bayangan-bayangan manusia itu tidak akan sampai. Paham ya? Tidak akan sampai. Kalau dia bayangkan, memikirkan pasti cuman kesimpulannya dua perkara. Menyerupakan Allah Taala dengan makhluk atau menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Jangan dibayangkan ya, contohnya. dan tak tunjukkan ada ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala nam turun ke langit dunia atau tidak? Turun ke langit dunia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Turunnya bagaimana? Sudah cukup wallah alam itu aja sudah. Tapi maknanya apa? Maknanya turunnya hakiki yang, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau bayangkan turunnya bagaimana dibayangkan itu enggak akan ketemu kecuali dua. Kecuali sampai dua perkara. Pertama menyerupakan Allah Taala dan makhluk turunnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ujung-ujungnya jangan-jangan turunnya seperti orang turun dari tangga. Nah, menirukan makhluk kan satu. Kedua, turunnya tuh seperti apa dibayangkan yang enggak ada wujudnya. Nah, itu namanya apa? Namanya yang namanya maksudnya itu tidak apa? Tidak bisa. Maksudnya tidak apa? Tidak mampu. Memang enggak dibebankan untuk itu. Dan yang dibebankan hanya apa? Sami'na wa ata'na. Paham ya? Allah Taala punya tangan, punya tangan. Tangannya berapa? Dua. Bagaimana tangannya? Wallah alam dah cukup. Enggak perlu dibayang-bayangkan tangannya besar atau bagaimana. Ujung-ujungnya nanti menyerupakan Allah Taala dan makhluk atau menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Tambah parah nanti. Paham ya? Ingat baik-baik ya. Jangan sampai kita pusing-pusing mikirkan hakikatnya. Yakin saja sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Imam Malik, Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, suatu ketika ditanya, "Nah, barakallahu fikum," beliau tanya, "Ya Abu Abdullah, kaifal istiwa?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah Ta'ala di atas ars itu bagaimana istiwanya? Jawaban beliau apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwanya dari ketahui maknanya. Istiwa yang hakiki yang layak bagi Allah Ta'ala. Al-ulu wal-istiqrar. Meninggi menetap di atas arsnya. Yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian apa? Wal-kaifu majhulun. Bagaimananya bentuknya itu enggak diketahui oleh kita. Wal imanu bihi wajibun. Beriman tentang istiwanya Allah taala di atas arsy itu adalah wajib wasu'alu anhu bid'atun. Pertanyaanmu tentang masalah istiwa itu bid'ah. Akhirnya Imam Malik menyuruh apa? Menyuruh agar orang yang tanya itu dikeluarkan. Dikeluarkan dari majelis karena khawatir nanti membuat gaduh, membuat subhat di tengah-tengah yang lainnya. Paham itu ya? Nah, di situ menunjukkan bahwasanya jadi timbangan kita. Kalau ada orang tanya tangannya bagaimana? Bagaimananya tidak diketahui. Eh? Kemudian maknanya, maknanya sudah diketahui. Mengimani wajib, pertanyaanmu itu bid'ah. Paham ya? Pertanyaanmu masalah itu bid'ah kan enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Enggak pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu enggak pernah dinukilkan Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana istiwanya?" Pernah dinukilkan gitu? Enggak pernah. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya enggak pernah juga menanyakan hal tersebut. Paham ya? Oleh karena itu perkara-perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh para salaf mengenai asma wa sifat kita juga cukup mencukupkan dengan apa yang mereka lakukan. Sami'na wa ata'na. Nam Amiru kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sebagaimana datangnya dalil tersebut, enggak usah mengkaifiahkan bagaimana bagaimana bagaimana. Terakhir, wala tamtsil dan tanpa menyerupakan. Tanpa menyerupakan dengan makhluk. Jadi kita enggak boleh menyerupakan. Allah taala punya tangan Oh enggak punya tangan. Nah kenapa? Nanti kalau punya tangan kita serupakan dengan makhluk. Manusia juga punya tangan. Nah ini kekeliruan yang sangat berbahaya. Jadi ingat baik-baik ya. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat jangan sekali-kali terpetik di benak kita menyerupakan dengan makhluk. Karena ujung-ujungnya kalau sudah menyerupakan menolak. Oleh karena itu para, para ulama menyebutkan apa? Kullu mumassilin mu'attilun wa kullu mu'attilin mumassilun. Setiap orang yang menyerupakan nama Allah Ta'ala dan sifatnya dengan makhluk, itu ujung-ujungnya menolak. Dan setiap orang yang menolak nama-nama Allah dan sifatnya, ujung-ujungnya awal mulanya menyerupakan terlebih dahulu. Paham ya? Allah Ta'ala punya tangan enggak? Gak punya. Lah kenapa punya? Lah kalau Allah Ta'ala punya tangan berarti seperti kita. Nah, gara-gara menyerupakan itu akhirnya menolak, enggak punya tangan. Paham ya? Jadi kaidahnya dihafal ya, kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. dibulak balik sama saja. Setiap orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya, ujung-ujungnya apa? Menolak nama tersebut. Dan setiap orang yang menolak nama dan sifat Allah Taala, sebabnya awal mulanya apa? Mentamsil, terjatuh dalam tamsil. Mahfum? Ayo barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai. Kenapa kalau kita mengatakan seperti itu? asyik Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah seringkali beliau menyebutkan contoh-contoh yang terkadang untuk membuka apa? Membuka pikiran-pikiran kita. Seperti halnya manusia atau halnya semut dengan gajah. Semut dengan gajah secara tidak langsung barakallahu fikum bisa dikatakan punya tangan, ya enggak? Tapi tangan gajah apakah sama dengan tangan semut? Itu aja dalam makhluk sama-sama makhluk aja beda. Yang namanya tangan tapi beda hakikatnya, apalagi makhluk dengan khalik. Apalagi dengan pencipta tentunya lebih beda lagi. Itu namanya kias aulawi ya, kias aulawi. Maksudnya terlebih-lebih lagi Allah taala jelas beda gitu loh Paham ya? Sekarang antum kita manusia disamakan misalkan orang-orang yang nolak tadi misalkan. Antum kenapa enggak menetapkan Allah taala punya tangan? Karena nanti kalau kita menetapkan Allah taala punya tangan, kita nyerupakan makhluk katanya. Ya udah, apakah setiap yang namanya tangan itu harus sama hakikatnya? Ya iyalah kata dia. Ya udah. Sekarang kamu punya tangan enggak? Punya tangan. Jangkrik punya tangan juga. Berarti tanganmu sama dengan tangan jangkrik. Dia enggak akan mengatakan iya, itu enggak mau. Oh, beda. Ya udah, berarti beda tangan Allah dengan tangan makhluk gitu loh. Walaupun sama-sama namanya tangan karena sudah kita lewati kaidahnya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. dafal ya? Apa ulangi? Al-ittifaqu ya, la yastalzim wal haqa'iq. Ewa. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu jangan sampai lupa ya, Tolha. Jangan sampai lupa. Naam, pilek kan? Allah yashfik. Paham ya? Yang pilek pilek kadang kepalanya pusing tapi enggak masalah Allah yashfik. Atau syafaqallah. Paham ya? Lagi musim-musimnya sekarang ya, banyak yang pilek enggak masalah. Nah, syafaqumullah. Doakan saja. Paham ya? Naam, barakallahu fikum. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Pahami baik-baik ya? Pahami Pak itu ya kaidahnya ya, jangan sampai keliru ya. Allah taala turun, kita juga bisa turun. Sama-sama namanya apa? Turun tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya apa? Berbeda. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Naam. Mafhum soalnya ya? Aywa. Dalam masalah dunia saja juga antum saksikan juga barakallahu fikum sama-sama namanya madu. Sama-sama namanya apa? Madu, tapi rasanya beda-beda. Hakikatnya beda-beda. Mungkin madu karet lain dengan madu kelengkeng misalkan. Sama-sama namanya apa? Madu gitu loh. Paham ya? Jadi sama-sama dari si nama itu enggak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Sama-sama namanya Muhammad. Sama-sama namanya Muhammad. Si A namanya Muhammad, si B namanya Muhammad. Namanya sama tapi orangnya beda. Muhammad A itu besar, Muhammad B itu kecil misalkan. Ya, contoh aja ini ya, sama-sama namanya Muhammad tapi orangnya beda gitu loh. Mahfum soalnya ya? Eh na'am barakallahu fikum kita lanjutkan. Ini sekedar menjelaskan mengenai bahwasannya pendapatnya para salaf ahlu sunnah wal jamaah mengenai nama dan sifat. Ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala mensifati dirinya. Ah, kemudian juga mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengubah makna, tanpa menolak makna, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa membagaimanakan atau mengkaifiahkan. Mafhum? Ayo barakallahu fikum. Jadi sudah kita ingat sudah kita ingat eh, sudah kita ingatkan berkali-kali ya, jangan sekali-kali kita berdalam-dalaman dalam masalah seperti ini. Maksudnya berdalam-dalaman itu memikirkan terus itu. Bagaimana ya? Bagaimana bentuknya? Ya? Tangannya kayak apa? Ini enggak akan selesai kalau antum pikirkan. Cukup apa sami'na wa ta'na. Perlakukanlah sebagaimana tentang dalilnya, enggak perlu dikaifiahkan. Sudah selesai. Kita lihat berikutnya. Faman jahadal asma' wa sifati aw syai'an minha ma'al ilmi lam yakun mu'minan billah. Maka barang siapa yang menolak nama-nama dan sifat atau salah satu di antara nama dan sifat bersamaan dia mengetahui lam yakun mu'minan billah. Dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang banyak, ya kan? Ayo na'am. Kita lihat sini li'annahu jahada qisman min aqsamit tauhid karena dia telah menentang apa? telah menentang salah satu bagian dari mana bagian-bagian tauhid. Sudah kami jelaskan tauhid terbagi menjadi berapa? Tauhid terbagi menjadi berapa? Apa? Tauhid terbagi menjadi berapa? Apa? Uluhiyah Rububiyah asma wa sifat. Ya. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jangan sampai lupa ya. Nah, kalau menentang salah satu tauhid saja itu berarti dia menentang semuanya. Illa an yakuna ma'dzuran bijahlin aw taqlidin aw ta'wil. Kecuali orang yang dapat uzur, mungkin karena kebodohannya atau karena taklid dia mengekor mengikut tapi enggak tahu ilmunya, dinasihati nurut misalkan dan taubat dan kembali itu apa barakallahu fikum yang seperti itu dapat udzur. Karena berikutnya dia akan baik insyaallah itu. Naam. Kemudian au ta'wil atau karena sebabnya dia keliru dalam menafsirkan atau keliru dalam memahami sehingga terjerumus dalam enam perkara-perkara yang seharusnya dia tidak terjerumus. Itu juga termasuk apa? Udzur juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fahada yakunu dhalan la kafiran. Yang seperti ini orangnya dikatakan sesat tapi tidak kafir. Mahfum ya? Jadi dalam masalah asma wa sifat Jangan sampai kita berdalam-dalaman. Maksudnya berdalam-dalaman membahas eh, kemudian mencari kaifiahnya, hakikatnya jangan. Itu bikin kepala pusing. Cukup kita apa? Sami'na wa ata'na. Dah gitu aja. Kita lihat berikutnya. ar ruknusan rukun yang kedua, al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah taala. Jadi Allah taala memiliki hamba-hamba yang senantiasa setia dan taat yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Allah taala diciptakan dari apa? Diciptakan dari apa? Diciptakan dari apa? Diciptakan dari apa? Malaikat Allah taala diciptakan dari apa? Dari apa? Nur, cahaya. Sampai sampai lupa ya, diciptakan dari nur, dari cahaya. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala semuanya taat, semuanya tunduk, semuanya patuh, Gak ada satupun yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah Ta'ala itu tidak pernah bermaksiat dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Sami'na wa ta'na. Paham ya? Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya ikhwan fillah azdani wasakumullah fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah. Maka engkau mengimani bahwasannya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min junudihi dan termasuk tentara-tentara Allah taala. Dan tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Naam, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu jumlahnya berapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena jumlahnya banyak sekali. Kisahnya di dalam kisah masalah Isra Mi'rajnya Rasulullah saw, Nah, ketika beliau alaihi salam atau beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas langit yang tujuh. Nah, barakallahu fikum di Sidratul Muntaha. Nah, di sana ada yang rumah namanya Baitul Ma'mur. Rumah namanya apa? Baitul Ma'mur, rumah yang senantiasa dimakmurkan. Nah, nah malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Setiap harinya itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut berapa? 70 ribu malaikat yang masuk itu nggak keluar lagi. Paham ya? Setiap hari terus gitu. Gitu kan? Nah, setiap hari terus masuk 70 ribu, 70 ribu. sehingga nggak tahu jumlahnya berapa, banyak sekali. Hanya saja ada malaikat-malaikat yang diperkenalkan kepada hamba-hambanya, nama-namanya maksudnya. Ada malaikat mungkar dan nakir. Ada malaikat apa? Malik. Malaikat apa lagi? Israfil, apalagi Jibril, apalagi eh? Ridwan al qaul, apalagi apa? Mikail, apalagi Rokib Atid itu. Itu bukan nama malaikat, itu sifat. Ya, sifat-sifat malaikat yang mencatat dan juga mengawasi yang ada pada diri kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apalagi yang ada? Yang menguji dengan ilmu sihir itu Harut, Marut. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Israel katanya ada malaikat pencabut nyawa Israel katanya. Ya kan? Abu Naufal? Apa? Bukan Israel. Ya orang-orang katakan Israel dulu kan? Ya enggak? Nah, itu keliru ya. Israel itu kisahnya Israiliyat. Yang sahih Nah, pencabut nyawa itu adalah malakul maut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Kul yatawaffakum Naam. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, ha, yatawaffakum malakul maut telah mewafatkan kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk kalian. Jadi malaikat pencabut nyawa itu malakul maut, bukan Israel ya. Nah, yang tidak tahu namanya bagaimana? Kita wajib mengimani secara global. Yang tahu namanya kita iman secara terperinci. Malaikat Mikail tugasnya ngapain? Eh, malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet. Kapan niupnya? Eh, pada hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril tugasnya ngapain? Ngapain? Malaikat Jibril tugasnya ngapain? apa? Eh, menurunkan wahyu atau menyampaikan wahyu. Kemudian nah barakallahu fikum malaikat mungkar dan nakir apa? Bukan. Mungkar dan nakir. Antum? Antum? menjaga apa? Mungkar dan nakir antum? Ewa, yang menanya di alam kubur. di dalam dua malaikat ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. am ya? Dan banyak sekali dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah kita wajib beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, wa min junudihi khalaqahumullahu min minan nur dan juga dari tentara-tentaranya Allah taala menciptakan mereka dari cahaya. Jadi malaikat itu memang hamba-hamba Allah taala yang senantiasa setia, gak ada satupun yang bermaksiat. Tidak ada satupun yang bermaksiat. Iblis bukan termasuk dari malaikat sudah kami jelaskan berkali-kali. Berikutnya. Kama za'afil hadis sebagaimana telah datang dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma Malaikat telah diciptakan dari cahaya dan kemudian jin diciptakan dari api. Kemudian Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan untuk kalian? Diciptakan dari apa? Nabi Adam alaihissalam tin. Ya kan dari tanah. Ya enggak? Diperintahkan sujud, iblis enggak mau. Sebabnya iblis apa mengatakan, "Aku lebih baik dari Adam. Engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah," katanya. Allah musta'an. Itu kias yang batil, kias yang apa? Yang fasid, batil. Paham ya? Kias iblis laknatullah alaihi. Kita lihat di sini. Wal malaikatu jam'u malakin. Malaikat itu jamak dari malak. Jadi mufradnya malakun. Jamaknya malaikah. Nah, jamaknya na malaikah. Wal malaku huwar rasul. Dan malak itu ternyata maknanya rasul. Jadi malaikat ternyata juga rasul itu malaikat ya. Cuman rasul apa kemarin? Rasul Malaki. Nah, Rasul Malaki ya malaikat itu rasul dari kalangan malaikat. Paham ya? Karena nah, kita manusia juga punya rasul, namanya rasul apa? Rasul Bashari. Nah, rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Nabi yang pertama kali siapa? Adam alaihissalam. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan ya, kalau dibilang rasul secara mutlak itu ya malaikat juga rasul. Paham ya? Nam namun kalau dirinci Rasul terbagi menjadi dua. Apa bawahan? Rasul Manakin yang dua. Rasul Basari. Paham ya? Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Rasul yang diutus untuk penduduk bumi. Eh, siapa rasul pertama kali? Eh, Nuh alaihissalam. Paham ya? Adapun Nabi Adam alaihissalam sebutkan para ulama kana nabiyan lam yakun rasulan. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi bukan rasul. Oleh karena itu jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam jaraknya sangat jauh sekali. Naam. Nah, rasul diutus diantaranya untuk apa? Untuk menegakkan dan untuk, untuk menumpas kesyirikan diantaranya. Paham ya? Nabi Nuh alaihissalam nah barakallahu fikum diutus karena di zamannya waktu itu muncul kesyirikan yang sangat luar biasa. Nah, mengagungkan orang-orang soleh seperti siapa saja orang-orang soleh zaman mereka? Wat, Suwah, Yahus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Sebutkan dalam surat Nuh itu bisa dilihat sendiri, bisa dibaca sendiri dengan Arabnya dan juga terjemahannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas, nah semula dulu sebelum munculnya kesyirikan zaman Nabi Nuh alaihissalam, sejak Nabi Adam alaihissalam, itu mereka berada di atas satu agama. Ya, satu agama tauhid, paham ya? Satu agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nam kana nasu ummatan wahidah." Dahulunya manusia berada di atas satu ummah, eh satu agama, satu milah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Muncullah kesyirikan belakang-belakangan di zaman Nabi Nuh alaihissalam setelah banyaknya manusia, banyaknya keturunan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, jarak antara Nabi Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam disebutkan para ulama berapa? 10 abad, 10 generasi. Berarti berapa tahun? 1000 tahun. Eh, barakallahu fikum. Dan Nabi Nuh alaihissalam Allah Taala tugaskan sebagai Rasul yang pertama kali di muka bumi ini berdakwah itu enggak cuma setahun dua tahun, eh, dakwahnya itu bertahun-tahun. Berapa tahun dakwahnya? Empat ratus lima puluh. Sembilan ratus lima puluh tahun, eh, seribu tahun kurang 950 tahun berarti 1000 tahun kurang 1000 tahun kurang 950 tahun itu kan sama dengan 1000 tahun kurang berapa tahun? Antum? 50. Paham ya? 50. 1000 tahun kurang 500 ya berarti 500. Paham ya? Saya ambil ya. Na'am barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Itu mengenai malaikat Allah Subhanahu wa taala. annal malaikata rusul rusulun minallahi jalla wa ala ila ibadih. Dikarenakan malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan para malaikat, utusan-utusan dan dari kalangan manusia. Yang dari malaikat namanya rasulun malaki, yang dari kalangan manusia namanya rasulun basyari. Dan setiap malaikat memiliki sayap. Eh, akhfadil, setiap malaikat memiliki sayap. Enam sayapnya berapa-berapa? Eh, sayapnya berapa-berapa, Bu Novel? Malaikat setiap malaikat punya sayap. Hah? Eh? Jibril 600? 500? 600 saya itu jelas Jibril ada nasnya. Yang selainnya? Wal alam ya. Yang selainnya? Ada yang 22, ada yang 33, ada yang 44. Dalilnya? Naam, ahsan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa ruba. Eh? Yaitu zat yang telah menjadikan para malaikat utusan-utusan Allah yang memiliki sayap. Ada yang 22, 33, 44. Kalau Jibril nas 600 sayap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah yang lainnya tidak dinaskan cuman kita yakini semua malaikat punya sayap. Mahum salah ya? Ayo fikum dan tidak perlu dibayangkan berapa besarnya sayap tersebut. Harus kita yakini punya sayap gitu saja. Naam. Wa asnafun musannafatun kullu sinfin lahu 'amalun khasun wa kalahullahu ilaih. Mereka para malaikat itu naam berkelompok-kelompok. Eh, maksudnya mereka itu jumlahnya banyak. Eh, disusun setiap apa setiap nah malaikat punya tugas tersendiri punya kerjaan khusus yang Allah taala bebankan yang Allah taala tujukan kepadanya. Paham ya? Jadi malaikat itu banyak. Eh? Malaikat banyak bersusun-susun, nah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing malaikat punya tugas sendiri-sendiri. Masing-masing malaikat punya tugas sendiri-sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Jibril alaihissalam ditugaskan untuk apa? Untuk wahyu menyampaikan wahyu karena wahyu yang sampai kepada Rasulullah SAW itu tidak langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi melalui perantara Jibril alaihissalam. Nam, Oleh karena itu Jibril digelari dengan apa? Nah, digelari dengan Al-Amin. Eh, Rasul Al-Amin, Rasul ya, Al Amin, yaitu utusan yang terpercaya. Gelar yang lainnya? Gelar yang lainnya? syadidul quwa. Yang lainnya lagi Ruhul Amin. Paham ya? Itu gelar-gelar Jibril alaihissalam semua. Nah, barakallahu fikum dalam surat uh, Al-Qadar juga ada itu kan? nam inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Ruh di sini siapa? Jibril alaihissalam. Apa maksudnya ya? Nah, itu istilah-istilah yang perlu diperhatikan agar tahu siapa nam istilah-istilah tersebut. Fa Jibril muwakkalun bil wahyi. Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat. Mikail tugasnya apa? Untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fis sur. Dan Israfil ditugaskan, ha? Eh, ditugaskan untuk meniup sangkakala atau trompet nanti di hari kiamat. Berapa kali tiupan? Dua kali tiupan. Tiupan yang pertama ngapain? itu? Naam, semuanya pingsan. Paham ya? Tiupan yang kedua membangunkan, bangkit semuanya. Paham ya? Yang jelas Allah salamata wal afiyah. Naam. Kemudian berikutnya, wa minhum malakul maut muwakkalun biqabdil arwah. Di antaranya pula adalah malakul maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa. Semua orang pasti akan apa? meninggal, dicabut nyawanya. Siapa nyabut tadi? Malaikat siapa namanya ini? Jibril bukan. Malaikat siapa tadi? Malaikat siapa tadi? Malakul maut. Malakul maut. Paham ya? Pencabut nyawa malakul maut namanya. Ya malakul maut. enam Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnah fi butunil ummahat. Di antara mereka juga ada yang tugaskan untuk apa? Untuk mencatat ya, yang ada di janin-janin, yang ada di perut-perut ibu. Paham ya? Karena ketika sudah mencapai eh, masa dan usia atau mencapai waktunya, Allah taala apa? perintahkan malaikat untuk apa? Untuk nah meniupkan roh di dalam janin tersebut. Kemudian diperintahkan untuk apa? Mencatat rezekinya, ajalnya, apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Paham ya? Namun catatan-catatan itu diambil dari sumbernya yang akurat dan tidak akan berubah kecuali dengan seizin Allah taala yaitu di Lauhul Mahfuz. Mahfum. Nah, jadi ketika malaikat mencatat itu bukan catatan dia sendiri. Itu semua catatan yang tercatat ketika masih kita berada di kandung ibu kita itu barakallahu fikum diambil dari Lauhul Mahfuz sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan nanti pada pembahasan masalah hadis-hadis yang lainnya. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, yang fuhu fiha ruh, yaitu malaikat tersebut meniupkan badannya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin yaktubuhunna dan diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Apa empat perkara itu? Rezekinya, ajalnya, kemudian apa? Bahagia atau sengsara. Catat semuanya. Kita semua sudah tercatat. Semua takdir kita sebenarnya sampai hari kiamat nanti dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Berapa tahun? 50 ribu tahun. Berapa tahun? 50 ribu tahun. Paham ya? 50 ribu tahun. Wa minhum man huwa muwakkalun bihifdzi a'mali bani Adam. Di antara mereka juga ada ditugaskan untuk nah menjaga atau memelihara amalan-amalan Bani Adam. Na'am barakallahu fikum. Maksudnya mencatat. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang idznillah subhanahu wa taala. Nasallahu salamatan afiyah walhamdulillahirabbil alamin.